بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقطة جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله Kesempatan kali ini kita membahas hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga hadis setelahnya yaitu hadis Abdullah bin Qais Abi Musa al Ashari radhiyallahu anhuma tentang keistimewaan taubat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan orang yang mau melakukannya. Pelajaran penting dari hadis ini juga merupakan salah satu pembahasan akidah yang penting untuk dipahami setiap ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu adanya sifat yang Allah miliki yaitu sifat bahagia. Tegas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan lallahu afrahu bitaubati abdihi. Sungguh Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hambanya. Ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat bahagia. Tentu sifat bahagia ini tidak dapat disamakan dengan sifat bahagia para makhluk. Kebahagiaan banyak bentuknya, banyak sebabnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sangat sempurna, mulia tidak bisa disamakan dengan sifat makhluknya. Kebahagiaan Allah berbeda dengan kebahagiaan para makhluk. Dan disebutkan di antara bentuk kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan ketika melihat salah satu hambanya yang bertaubat kepadanya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan tanpa perlu mengubah-ubah menafsiri dengan penafsiran yang tidak sejalan dengan inti dari makna kandungan dalam dalil. Disebutkan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Beliau meninggal tahun 792 Hijriah. Dalam Syarah Al-Aqidah at Tahawiyyah, beliau mengatakan, "Ma athbatahu Allah wa rasuluhu athbatnahu, wa ma nafahu Allah wa rasuluhu nafainahu." Apa yang Allah tetapkan, apa yang Rasulnya tetapkan, kita tinggal mengikuti. Kita yakini dan kita tetapkan. Semua sifat, semua nama yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis kita tinggal tetapkan. Dan apa yang Allah nafikan, kita nafikan. Apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nafikan, kita pun nafikan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat laisa kamithlihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dan tidak serupa dengan satupun dari makhluknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Makhluk yang Allah ciptakan dengan sempurna bisa memiliki pendengaran dan penglihatan. Akan tetapi Allah tidak sama dengan makhluknya dalam penglihatan maupun pendengaran. Demikian pula dalam sifat yang kita bahas tentang kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, sifatun taliqu bijalalihi wa 'azamatihi wa qudratihi. Kebahagiaan yang sifatnya sesuai dengan kemuliaan Allah, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi motivasi untuk seluruh kaum muslimin agar segera melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak hanya sekedar berpangku tangan meyakini Allah Maha Pengasih, Allah yang akan mengampuni lalu tidak mau beramal. Ini adalah sebuah keyakinan yang keliru dan para ulama menyebutkan bahwa raja atau pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diiringi dengan amal saleh. Seandainya taubat kita merupakan taubat yang nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, jujur dan benar, maka kita akan iringi taubat kita dengan amal saleh, memperbaiki perilaku dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim orang yang beriman orang yang berhijrah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka lah hakikatnya orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun dan Maha kasih sayang artinya dalam ayat ini dicontohkan Orang yang mengharapkan rahmat Allah adalah orang yang mau beramal, bukan hanya sekedar berpangku tangan. Allah nanti yang akan mengampuni dosaku. Allah maha luas kasih sayangnya, rizkinya, dan juga perhatian kepada hambanya. Lalu dia tidak beramal. Ini merupakan tindakan yang salah. Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur orang-orang yang membaca kitab Allah, melaksanakan salat dan mereka menginfakkan harta yang kami berikan kepada mereka, baik dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan pahala pada hari kiamat nanti. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka sebanyak-banyaknya dan menambahkan sebagian dari karunia-Nya kepada mereka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha berterima kasih. Ini adalah sebuah korelasi antara taubat yang benar, orang yang ingin kembali berharap kepada rahmat Allah dengan amal saleh yang dia usahakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingannya agar kita bisa merealisasikan ibadah sesuai dengan tuntunan yang benar dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu tabaraka wa taala a'lam wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين